Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Malam hari ini kita berkumpul di mana gerangan kita berkumpul malam hari ini? Di mana kita berkumpul? Di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Dalam acara majlis, kita majlis, menyambut bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh majlis ta'lim Darul Murtadha. Apa hubungan Darul Murtadha dengan Sayyidina Mu'ad bin Jabal? Sayyidina Mu'ad bin Jabal adalah seseorang yang diridhai oleh Allah. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Rasul berkata kepada Sayyidina Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya saya kata Nabi, saya cinta kepada engkau. maka bagaimana Mu'ad tidak dicintai dan diridai oleh Allah apabila Rasulullah telah rida dan telah cinta kepada Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu arda ketika Rasul mengatakan inni uhibbu aku cinta kepada engkau fala tad'anna an tabra'a dhikra kulli salah Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrika wa husni ibadatik setelah Rasulullah mengatakan cintanya kepada Sayyidina Mu'ad Nabi Muhammad memberikan tanda cinta kepada Sayyidina Mu'ad memberikan kepada orang yang dicintai hal yang paling berharga hendaknya engkau baca setiap selepas sembahyang lima waktu baca Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik ya Allah bantulah aku di dalam berzikir kepadamu di dalam bersyukur kepadamu di dalam beribadat kepada engkau dengan sebaik-baiknya ridhanya Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad itu membuktikan ridhanya Allah kepada Sayyidina Mu'ad dan cintanya Allah Rasul Shallallahu Alaihi tak tatkala memakamkan salah seorang sahabat yang bernama Dzulmijadain Ketika dimakamkan oleh Rasulullah, Rasul yang masuk ke dalam lubang kuburnya, meratakan tanah di dalam tiang lahatnya. Kemudian Rasulullah perintahkan pada sahabat ulurkan biasanya diterima dengan kedua tangan mulia Rasulullah dan Rasulullah baringkan di dalam kuburnya. Kemudian setelah itu Rasulullah berdiri dan berdoa masih di dalam lubang kubur Nabi Muhammad berdoa Allahumma anhu fa inni amsaitu anhu Ya Allah ridailah dia Mengapa Allah Ta'ala ridho kepadanya? Sebab aku, kata Rasulullah, aku pada petang hari ini, aku ridho kepada orang ini. Maka ridho dia. Ada di antara makhluk-makhluk Allah yang mana Allah Ta'ala ridho dengan ridhonya mereka dan Allah Ta'ala murka dengan murkanya termasuk juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana ridhonya Allah adalah ridho ridhonya Rasulullah berarti ridhonya Allah murkanya Rasul berarti murkanya Allah Subhanahu Wa Taala membaiat Rasulullah sama seperti membaiat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bagaimana diutarakan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang yang membayar engkau mereka adalah orang-orang yang membayar Allah ya Allah fauqa ini. Karenanya di antara sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyatakan bahwasanya tentang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa arbaha bahwasanya sungguh yang membuat Siti Fatimah redha maka dia membuat aku redha yang membuat dia murka maka dia berarti dia membuat aku murka dan membuat Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita datang berkumpul di sini. Apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Yang kita cari di sini adalah yang tidak kita dapatkan di perkantoran, yang tidak kita dapatkan di pertokoan, yang tidak kita dapatkan di tempat-tempat manapun juga. Yang kita cari di sini adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Ta'ala setelah menyebutkan tentang nikmat surga lantas Allah Ta'ala menyatakan waridwanu minallahi akbar keridhaan Allah lebih besar daripada nikmat-nikmat surga tersebut maka sungguh bodoh orang yang rela menukar kenikmatan duniawi dia dia mencari kenikmatan duniawi hingga dia melupakan ridhonya Allah dia tuh ridhonya Allah hanya demi meraih keuntungan dunia misalnya ketahuilah bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia bulan yang agung bulan puasa di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala kita mencari ridhonya Allah Ta'ala di bulan yang mulia tersebut kita fokus di dalam mencari ridhonya Allah Ta'ala di bulan itu Tujuan kita itu hanya Allah dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita beberapa program yang bentuk kita laksanakan di bulan Ramadan sebab di bulan Ramadan Allah Ta'ala punya program Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaturkan program kita, program untuk umatnya. Para ulama wasalihun mengaturkan program untuk kita semuanya. Sebagaimanapun juga orang-orang musuh-musuh Islam, syaitan, iblis, dia pun juga mengatur program untuk dijalankan oleh pengikut-pengikut mereka selama bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan itu itu disebutkan bahwasanya tusaffadus syayatin. Setan itu semuanya dibelenggu di laut sana hingga mereka tidak mengganggu kaum muslimin umat Rasulullah yang melaksanakan puasa mereka paham, mereka mengerti setiap satu tahun sekali selama satu bulan mereka dikurung, dikunci, masuk jail, dipenjarakan digunakan apa? sisanya 11 bulan mereka bebas namun mereka ketika tahu bahwasanya mereka akan dipenjarakan nanti di bulan Ramadan mereka menginginkan walaupun kita dipenjarakan kita mau program kita tetap dijalankan kita punya tempo 11 bulan mendidik pengikut-pengikut setan sehingga diatur orang-orang yang telah dididik dibina oleh syaitan tersebut menjalankan program yang dilaksanakan oleh mereka namun hamba-hamba Allah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina alaysa lisyaitan alaihim sultan yang mana setan tak punya kuasa terhadap mereka hamba-hamba Allah Ta'ala tersebut mereka punya program sendiri program Ramadan sudah jelas berpuasa tadi Al-Habib Zain bin Yahya mengatakan kita menjaga puasa kita dari yang membatalkan puasa ataupun juga menggugurkan pahala puasa apa yang menggugurkan pahala puasa? yang menggugurkan pahala puasa seperti berdusta ataupun juga bergosip membicarakan keburukan orang lain ataupun membawa satu omongan kepada orang lain untuk memecah belah antara dua orang manusia ataupun juga melihat pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan sumpah palsu. Ini mengukurkan daripada pahala puasa tersebut. Kemudian juga program kita di dalam bulan Ramadan salat tarawih yang disebutkan adalah diam Ramadan sesuai apa yang diajarkan oleh para ulama semuanya mengambil daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga program Ramadan yang utama pun juga adalah di dalam bersedekah, di dalam berinfak dan yang utama pun juga di dalam membaca Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an yang di dalamnya di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Saudara-saudara sekalian, semuanya ini adalah saling berkaitan satu sama lain puasa, diam Ramadan, kemudian juga berinfak, bersedekah, membaca Al-Qur'an, semuanya berkaitan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Allah Beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun bi Ramadan hina ya'tihi Jibril fayudarisahu Al-Qur'an. Rasulullah adalah orang yang paling kenal dan beliau paling dermawan terutama kalau sudah bulan Ramadan banyak bersedekah jauh lebih banyak daripada biasanya ada apa bulan Ramadan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bertadarus Quran dengan Nabi Muhammad seolah-olah diisyaratkan yang menyebabkan Rasulullah di bulan Ramadan semakin kiat bersedekah karena turunnya malaikat Jibril yang membuat Rasulullah, bulan Ramadan semakin dia bersedekah karena semakin banyak bertadarus Al-Quran. Artinya seseorang tak kalah hubungan dia dengan Allah Taala baik, maka dia akan gemar memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Lantas Ibn Abbas menutup hadisnya dengan mengatakan la Rasulullah wa la Rasulullah ajwadu bil khair min alihil mursalah Sungguh Rasulullah di dalam kedermawanannya lebih dermawan, lebih banyak dalam memberi daripada angin yang berhembus dengan demikian banyaknya. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk berinfak, untuk bersedekah di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan kita diajak untuk memberikan iftar, berbuka puasa mengajak orang lain ikut berbuka puasa, memberikan makan kepada orang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis bahwasanya orang yang memberikan kepada orang lain sedekah untuk dia berbuka puasa, memberikan buka puasa kepada orang lain, iftar bagi orang lain, takjil bagi orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun juga memberikan teladan dalam diri beliau dan juga dalam diri keluarga beliau. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib sakit. Tatkala sakit, bernadar imam Ali bin Abi Thalib ke Sayyidatuna Fatimah. Mereka nazar, kalau Husain sembuh, kita mau puasa. Sayyidina Hasan juga bilang, kalau adik saya sembuh, saya mau puasa. Sayyidina Hasan bilang, saya juga mau ikut puasa mereka nadar semuanya ketika disembuhkan oleh Allah Ta'ala semuanya puasa tatkala hari pertama mereka puasa puasa nadar udah siapkan makanan untuk berbuka puasa maka tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka siapa? dibilang kita adalah orang miskin lama tidak makan kelaparan maka minta makan diberikan makanan untuk mereka berpuasa diberikan Kemudian mereka siapkan lagi untuk berbuka puasa. Sudah siap, sudah menantikan makanan tersebut. Tahu-tahu datang seorang yatim. Bilang siapa kita yatim, kita lapar, perlu makanan, beri kita makan. Diberikan makanan buka puasa semuanya untuk si yatim tersebut. Tidak lama lagi kemudian, sudah mereka siapkan lagi. Ini yang terakhir yang mereka punya. Sudah akan mereka makan. Sudah dekat waktu maghrib tiba-tiba ada yang menutup pintu rumah mereka ditanya siapa asir apa itu asir tawanan mah artinya seorang non muslim yang ditawan di mana? minta makan ke rumah mereka diberikan makanan terbaik yang dimiliki oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein yang mereka akan berbuka puasa diberikan kepada orang non muslim tersebut yang minta makanan maka ambil untuk mereka sehingga mereka berpuasa namun tidak ada makanan yang mereka makan kecuali hanya air putih saja ada untuk mereka minum berbuka puasa dengan itu saja yang mereka punya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira mereka memberikan makan makanan yang mereka sedang nantikan Sehari yang mereka ingin makan Tahu-tahu diberikan kepada miskin, yatim, asir, tawanan neraka. Inna ma nut'imukum liwajhillah. Kami kasih makan kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawadahu Allah syaba dhalika al-yawm wa wa sukura. Allah Ta'ala berikan kegembiraan kepada mereka dan Allah Ta'ala abadikan kisah dan kejadian mereka di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, mereka memberikan makan kebiasaan mereka ahlul bait keluarganya Rasulullah gemar memberikan makan kepada orang lain yang miskin, yang yatim dan mereka tidak peduli selama memberikan manfaat dan makanan kepada siapapun bahkan yang non muslim pun juga mereka berikan makan sampai seperti itu daripada perangai mereka memberikan manfaat dan tidak mencelakakan atau mengganggu orang lain khairun nas anfa'hum anfa'hum linnas paling manfaat untuk manusia lainnya saudara-saudara sekalian ini akhlak yang semacam ini dipuji oleh Allah Ta'ala itu sejak dahulu perhatian jiwa sosial terhadap sesama manusia karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata mereka lakukan Sayyidina Ibrahim ala Nabi Nabi Abdul Salawat Taslim itu beliau Nabi Ibrahim diriwayatkan beliau tidak pernah makan kecuali bersama tamu kalau tak ada tamu dia cari orang untuk makan bersama dia siapapun satu kali sampai di kotanya itu orang tahu kalau ada tamu dijamu oleh Nabi Ibrahim satu kali ada tamu datang non muslim seorang musyrik datang kepada Nabi Ibrahim minta untuk dijamu Nabi Ibrahim melihat ini orang macam kurang baik maka Nabi Ibrahim tanya baik apa agama kamu kamu menyembah berhala ini saya kasih kamu makan saya jamu tapi dengan satu syarat masuk ikut agama saya kata Nabi Ibrahim maka orang itu pun menolak dia tidak mau Nabi Ibrahim bilang kalau engkau tak mau ya aku tak mau kasih kau makan Tak lama jalan orang tersebut Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim Wahai Ibrahim Ini orang berpuluhan tahun Dia mempersekutukan Allah aku Musyrik kepada aku Aku tidak pernah putus makanannya selama berpuluh-puluh tahun Baru hari ini aku wakilkan kepada engkau rezekinya Engkau putuskan harapannya maka Nabi Ibrahim langsung dia keluar dari rumah yang cari itu orang ketika jumpa ditarik dibawa ke rumahnya dipaksa untuk dijamu makanan nah tunggu dulu apa sebabnya tadi saya minta dijamu kau tak mau kasih saya nah sebabnya aku ditegur oleh Allah Ta'ala akibat menolak memberikan makan kepada engkau Allah Tuhanmu menegur engkau karena gara aku nah, iya. kalau begitu sekarang aku ikut kepada agama yang engkau bawa ini lihat dengan akhlak dan manfaat yang beliau berikan tersebut. Ketika Nabi Ibrahim selesai merenovasi membangun Ka'bah bersama Sayyidina Ismail, Ka'bah yang hingga saat ini kita ketika sembahyang dan kita sholat kita menghadap ke arahnya ketika selesai membangun Ka'bah maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim Allah Ta'ala wahyukan ya Ibrahim lugmah fi batinil ja'i' khairun min bina'il ka'bah wahai Nabi Ibrahim satu suap makanan dalam perut orang yang kelaparan engkau berikan sesuap makanan kepada orang yang sedang lapar itu lebih baik daripada membangun Ka'bah tersebut demikian besar pahalanya Makanya kita kalau hadir majelis, ada makan nanti belakang makin panjang majelisnya makin baik lagi biar kita lapar sekalian. Jadi makin besar pahala yang didapat lagi. Saudara-saudara sekalian tadi Ustaz Hafid bilang tentang lapar. Kita bulan Ramadan bukan untuk mencari kepuasan perut, memuaskan perut kita dengan makanan yang beragam. Orang sekarang kalau dia bicara tentang Ramadan, oh, tahu kalau di sini kebiasaannya apa bulan Ramadan, tapi kalau di Jakarta sana bulan Ramadan tuh harus ada apa namanya? Harus ada ketimun suri. Harus ada buah belewa, harus ada kolak, harus ada manisan ini, manisan itu, kelapa muda, macam-macam semuanya. Yang tidak ada di luar bulan Ramadan harus diadakan di bulan Ramadan. Padahal yang dicari dari bulan Ramadan ini pengaruhnya itu didapat juga dari lapar sehingga banyak para ulama yang memang di bulan Ramadan ini yang dia cari adalah lapar Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail seorang wali besar, ulama besar yang hidup di masanya sana ratusan tahun yang lampau itu diriwayatkan beliau adalah orang yang gemar membaca Al-Quran kalau dia sudah baca Al-Quran, dia lupa dengan sekelilingnya. Dia menikmati bacaan Al-Quran. Siang, malam, dia baca Al-Quran. Disebut Jamalul Lail. Tahu apa Jamalul Lail? Itu Jamal itu unta. Lail malam, unta malam. Kenapa? Sebab kalau malam hari, itu dia giat di dalam bertadarus Al-Quran, baca Al-Quran, dia tahajud, itu bagaikan unta yang yang apa namanya yang kuat yang semangat dalam bekerja dalam menempuh perjalanan itu beliau ini berkata diriwayatkan dalam riwayatnya beliau tidak mau membaca Al-Quran di siang hari bulan Ramadhan ditanya kenapa kau tidak mau membaca Quran di siang hari bulan ramadhan dia bilang Quran saya saya jadikan waktunya pada malam hari bukan siang siang saya ganti bacaan Al-Quran dengan zikir lainnya saya jadikan Al-Quran khusus pada malam hari ditanya mengapa apa sebabnya Bukan kau gemar membaca Al-Quran siang dan malam betul masalahnya saya punya problem satu problem saya saya apabila sudah membaca Al-Quran saya tidak merasakan lapar ataupun haus Sedangkan saya puasa Ramadan, saya ingin mendapatkan laparnya, ingin mendapatkan hausnya, ingin mendapatkan penatnya, letihnya dari puasa. Itu pengaruh puasa yang ingin saya dapatkan. Kalau saya membaca Al-Quran di siang hari, saya tidak rasa lapar, tidak rasa haus. Jadi saya tunda pembacaan Al-Quran saya pada malam hari. Tak kalah maghrib, baru saya mulai baca Al-Quran. Namun siap saya isi waktu saya dengan pikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ucapan ini bukan hanya dengan lisan beliau tetapi orang-orang yang dekat dengan beliau keluarganya dan murid-muridnya berkata kita kalau sudah mendengar bacaan Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail dia membaca Al-Quran kita yang dekat dari dia seolah-olah mencium dari mulutnya itu seperti harumnya susu dan madu Sampai yang dekat di sekelilingnya pun mencium daripada harumnya susu dan madu tatkala dia membaca Al-Quran. Sampai disebutkan kalau sudah masuk bulan Ramadan itu kerap kali dia mengurung dirinya di dalam kamar. Keluarganya pun juga ketika mengirimkan makanan untuk berbuka, mengirimkan dia di waktu maghrib satu keping roti gandum setiap malam. Kemudian ketika di akhir bulan Ramadan Ketika malam ini, Idul Fitr baru dia keluar dari kamar tersebut, maka keluarganya baru diizinkan untuk membersihkan kamar. Didapati itu keping makanan itu masih lengkap ada dua, ada 30 atau terkadang berkurang satu atau dua keping saja. Sisanya makan dari mana? Allah Ta'ala berikan kekuatan di dalam membaca Al-Quran dan kelezatan di dalam membaca Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu apabila di bulan Ramadan disebutkan beliau menghatamkan Al-Quran siang satu kali hatam malam satu kali hatam jadi kalau Ramadan 30 hari maka dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali nah tinggal kita nih jamaah majlis tahlim Darul Murtabak berapa kali kita akan menghatamkan Al-Quran Imam Syafi'i hataman Al-Quran 60 kali kita berapa kita akan menghatamkan Al-Quran? 30 setengahnya? Atau 10? Atau 6 kali? Atau 5 kali? Atau 4 kali? Atau 3 kali? Jangan kurang dari satu kali kita di dalam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita bisa lakukan, mampu melakukannya apabila kita niat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan hal tersebut. Sebab Al-Imam Junaid beliau mengatakan man fataha ala nafsihi baban iya hasanah Allahu alaihi sab'in min abwabi taufiq. Barang siapa yang bukakan untuk dirinya, dia buka untuk dari dirinya itu satu pintu niat kebaikan. Dia sudah niat berbuat baik. Maka Allah Ta'ala bukakan bagi orang tersebut 70 pintu taufik yang membantu dia di dalam mewujudkan apa yang dia niatkan. Dan sungguh karena kita di majlis ini, di bulan Syaban, akhir Syaban, kita sudah meniatkan nanti orang-orang saat puasa jaga diri dari hal yang membatalkan puasa ataupun menggugurkan pahala puasa. Bulan Ramadan saya tidak akan uh, meluputkan atau meninggalkan salat tarawih. Bulan Ramadan saya akan selalu sholat berjamaah. Bulan Ramadan saya akan bersedekah setiap hari. Apabila kita berniat semacam ini, maka ditulis niat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, Allah taala sudah menulis pahala bagi orang-orang yang beriman. Sudah ditulis pahala Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan dengan berkat niat yang mereka lakukan, yang mereka pasang niat tersebut dari sekarang. Saudara-saudara sekalian, banyak orang apabila dia diajak untuk sholat, ayo dia semangat untuk hadir pengajian ayo dia mau namun apabila diajak untuk urusan mengeluarkan harta di jalan Allah berat sekali sulit susah diajak bersedekah sedangkan disebutkan di dalam hadis Qudsi Ibn Adam anfik unfik alaik wahai anak Adam bersedekahlah berinfaklah niscaya aku berinfak untukmu aku berikan kepada engkau Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis la yang musulman min sadaqah. Tidak ada tidak akan kurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan bertambah, bertambah, bertambah harta tersebut. Jangan takut miskin. kala kita berinfak bersedekah, terutama sekarang ini masanya di mana banyak orang kesusahan, di bulan Ramadan di mana pahala digandakan oleh Allah Ta'ala amalan yang fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat amalan yang sunnah dilipat gandakan hingga pahalanya menyamai amalan yang fardu itu di bulan Ramadan kan kalau kita bersedekah berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala sehingga banyak di antara para ulama Selain mereka memiliki ilmu yang luas, kewalian yang tinggi, namun mereka pun juga orang yang memiliki jiwa sosial, artinya pendengar. Al-Imam Sahib Al-Maulid Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi yang menulis Maulid Sintul Durar itu disebutkan bahwasanya tatkala di masa beliau terjadi musim kemarau panjang manusia di mana mereka kehabisan bahan pangan kehabisan makanan Beliau yang menjamin nafkah bagi seluruh penduduk kota Seul selama tiga bulan berturut-turut. Dia jamin rezekinya mereka. Radiyallahu anhu arda. Datuknya Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Imam Al-Syekh Habib Bakar bin Salim Itu disebutkan setiap hari Dia siapkan jamuan makanan Antara 700 sampai 1000 porsi makanan Untuk tamu-tamu dan fakir miskin yang datang kepada dia Setiap hari dia berinfak semacam itu karenanya tiap hari paling tidak ada sesuatu yang kita infakkan walaupun hanya sedikit namun apabila diterima oleh Allah Ta'ala maka itu tidaklah sedikit karenanya saudara-saudara sekalian bulan yang agung, bulan yang mulia. Mudah-mudahan menjadi Ramadan yang paling berkah kepada kita sekalian dan jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang menyadari akan tugas dan tanggung jawab yang hidup di dunia ini. Allah Ta'ala jadikan ini Ramadan yang paling manis bagi kita Ramadan yang paling lezat bagi kita Allah Ta'ala berikan taufik hingga kita dapat memakmurkan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita doakan para guru-guru kita ya, Allah khusus صاحib majlis Habib Ali Zainal Abidin dan juga ayah beliau Habib Bakar dan juga seluruh para guru-guru kita Syekh Afifuddin Habib Zaid bin Yahya dan juga Ustadz Hafid dan seluruh para guru-guru kita Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiah dan keberkahan dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian di bulan yang mulia Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa'anahum alaih wafiqna lil khair wa'inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin ij'al jamana hada jaman marhumah tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'asumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagiyan wa la mahrumah